السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم hamba-hamba الله memasuki bulan Sya'ban menunjukkan bahwa Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Ramadan bulan penuh barokah, Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan suci dan Ramadan bulan Al-Qur'an pasti akan disambut kedatangannya oleh setiap mukminin. Yang tidak berkeinginan untuk menyambut tentunya menunjukkan keimanannya sedang hilang Orang yang memiliki keimanan akan senantiasa berbahagia dengan adanya Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Kebahagiaan tersebut akan dibuktikan dengan persiapan diri untuk menyambutnya. Apa saja yang dapat dibuktikan bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Ramadan sebagai bulan Al-Quran maka akan disambut oleh orang-orang yang beriman dengan banyak membaca Al-Quran Ramadan sebagai bulan suci akan disambut oleh orang-orang yang beriman dengan berupaya mencuci diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Syaban mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa dengan ungkapan Allah mabarik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Dalam doa ini disebut tiga nama bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan menggambarkan kepada kita bahwa tiga bulan ini ada kaitan erat. Ramadan akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang memang senantiasa mencari dan berupaya untuk mendapatkan barokah pada bulan Rajab dan Syaban. Artinya persiapan untuk Ramadan dilakukan sejak dua bulan sebelumnya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon barokah di bulan Rajab dan Syaban. Tapi Ramadan tidak mohon barokah lagi. Ada apa di balik kandungan itu? Ya Allah curahkan kepada kami barokah pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Dan izinkan kami untuk dapat bertemu lagi dengan Ramadan. Itu kandungan doa. Wabalighna Ramadan. Di bulan Ramadan dalam doa ini tidak mohon barokah karena memang Ramadan sudah penuh barokah, tinggal kita cari, tinggal kita dapatkan dengan berbagai amal ibadah pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi bulan Syaban, khususnya pertengahan bulan pertama dengan banyak melaksanakan ibadah sahur. Tapi kalau sudah lewat pertengahan, tidak demikian. Rasul bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban, hentikan perbanyakan saum itu. Kalau pemanya awal bulan Sya'ban, biasa cuma sekedar Senin kamis ditambah dengan saum Daud silahkan. Atau pada bulan biasa-biasa hanya tiga hari tanggal 13, 14, 15 pada bulan Syaban dengan Senin Kamis silahkan. Tapi tidak setiap bulan Senin Kamis. Maka apabila sudah pertengahan bulan Syaban hentikan itu. Kecuali bagi yang terbiasa Senin Kemis, maka kalau sudah lewat setengah bulan pun dilanjutkan. Silahkan. Tentu menyambut Ramadan dengan membersihkan diri, mencuci jiwa, dengan banyak meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah ada yang dapat kita tingkatkan kuantitas dan kualitas, ada juga yang hanya kualitas. Ya, sholat duhur empat rakaat, jangan mentang-mentang mau persiapan Ramadan ditambah menjadi lima rakaat yang nggak bisa. Tapi kualitasnya silahkan ditingkatkan kekhusyuannya. Qiyamul lail silahkan tingkatkan kualitasnya. Kalau kuantitasnya tergantung kondisi. Kenapa demikian? Sebab Rasul sendiri kalau sholat malam tidak selalu tetap angkanya. Angka sholat malam Rasul tidak tetap. Terkadang sebelas rakaat, terkadang sembilan, terkadang kurang dari situ. Pernah sekali lebih dari 11 itu belas, delapan tambah lima. Praktiknya memang juga variatif sekali. Namun untuk bulan Ramadan ada keanehan. Yaitu Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat. Nanti malam aku akan sholat di sini. Siapa yang mau bersama-sama, ayo hadir di sini. Itu diumumkan pada tanggal 22 Ramadan untuk hadir pada malam tanggal 23. Dan para sahabat ikut bersama Rasulullah melaksanakan sholat Ramadan atau sholat qiyamul lail atau tahajud atau witir atau yang lebih populer lagi disebut tarawih. Kenapa disebut witir? Karena ganjil. Kenapa disebut qiyamul lail? Karena memang bukan qiyamun nahar. Yaitu berdiri di malam hari, bukan di siang hari. Kenapa disebut tahajud? Karena otomatis meninggalkan tidur. Arti tahajud itu tidak tidur bahasa Arab. Arti taraweh apa? Salatnya dilaksanakan dengan santai. Rileks. Apabila memang kebut-kebutan, bukan taraweh. Yang terawih yang betul-betul santai, rileh. Tapi umum di kampung-kampung namanya terawih itu kebut-kebutan juga. Itu tidak terawih. Jadi itu nama-nama yang sebenarnya bukan nama tapi sifat. Dilihat dari segi kondisi waktu, oh, qiyamul lail, berdiri malam hari. Dilihat dari segi kebiasaan malam hari orang lain tidur, ini tidak tidur, berarti tahajud. Tidak tidur. Dilihat dari segi praktek sholatnya demikian santai karena waktunya panjang, maka disebutlah tarawih. Hubungkan dengan bulan Ramadan, diberi nama lain Qiyam Ramadan. Memperhatikan jumlah rokaat harus nantiasa berakhir dengan jumlah ganjil. Maka witir namanya. Kapan mewitirkan? Rasulullah juga mempersilahkan kepada sahabat mau di awal, di tengah, di akhir. Dan praktek Rasul pun tidak selalu di akhir mewitirkannya. Walaupun jumlah akhir tetap witir. Harus. Rasul pernah melaksanakan sholat malamnya itu tujuh tambah dua. Tujuhnya witir tambah dua. Jadi sembilan tetap witir akhirnya. Sebab Rasul bersabda, "Ij'alu akhir salatikum billaili witran." Jadikan akhir salatmu di malam hari ganjil. Kapan mengganjilkan? Silahkan. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, Mata tu tiru. Kapan engkau mengganjilkan, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Utiru thumma anam. Aku mau witirkan dulu, barulah tidur. Artinya Abu Bakar senantiasa tidur setelahnya melaksanakan sholat ganjil. Sehingga pas nanti malam tidak ganjil lagi karena sudah ganjilnya. Ganjil tambah genap, ah, ganjil juga. Sebagaimana genap tambah ganjil, ganjil juga akhirnya. Ini supaya tidak muncul bentrok gitu. Eh, nggak boleh sholat lagi kalau udah witir. Siapa itu yang melarang? Baru aja setengah jam sholat malamnya. Waktu masih panjang kok dilarang sholat. Siapa yang melarang? Perlu dipahami secara jeli terhadap dalil-dalil yang memang sudah tersebar di mana-mana. Selanjutnya, praktek Rasul bagaimana tanggal 23 malam Ramadan itu? Kata para sahabat, beliau sholat bersama para sahabat dan berhenti bersama eh, sahabat setelahnya melewati sepertiga malam. Artinya beliau melaksanakan sholat malam Ramadan tanggal 23 lamanya sepertiga malam. Lamanya. Bukan mulainya setelah lewat setengah sepertiga malam, bukan. Lamanya sholat sepertiga malam, kira-kira 4 jam. Itu tanggal 23. Pada tanggal 23 siang hari Rasulullah tidak mengumumkan lagi. Para sahabat berharap setiap malam berjamaah, tapi ternyata enggak. Namun pada tanggal 24 Rasul mengumumkan lagi 24 sore asar mengumumkan lagi, "Yuk kalau ma kalau mau nanti sholat lagi di sini bersama-sama." Maka sahabat menunggu Akhirnya berlalulah salat bersama Rasulullah pada malam tanggal ke-25 Ramadan dengan memakan waktu setengah malam. Kira-kira 6 jam kalau di kita. Gimana kira-kira? Ramadan ini siap enam setengah malam. Nah kemudian tanggal 26 eh, tanggal 25 siang Rasul tidak umumkan. Namun tanggal 26 sore Rasul mengumumkan lagi untuk melaksanakan sholat malam ke-27. Maka berlangsunglah sholat bersama para sahabat malam ke-27 dari sejak habis sholat isya sampai hampir tidak ada waktu untuk sahur. Terus berlalu satu malam penuh. Berapa rokaat yang tanggal 23, berapa rokaat tanggal 25, berapa rokaat tanggal 27. Hadis tersebut tidak menyebutkan berapa rokaat. Karena perhatian sahabat bukan kepada angka, tapi pada kualitas. Oleh karena itu ketika Abu Salamah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang salat malam Rasulullah bukan kam kanat salat Rasulullah tapi kaifa kanat. Bukan berapa salat Rasul pada bulan Ramadan. Maka pertanyaan Abu Salamah bagaimana? Kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana sih salat Rasul pada bulan Ramadan? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairi." Tidak pernah, tidak biasa, bukan tidak pernah, tidak biasa lebih baik di dalam ataupun di luar Ramadan. Artinya apa? Kalau tidak biasa lebih, biasa kurang. Kalau dia nyatakan Ramadan dan di luar Ramadan, artinya tidak ada perbedaan antara sholat di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Di dalam Ramadan disebut tarawih, silahkan di luar Ramadan juga sebut tarawih. Kalau memang praktiknya betul-betul rileks. Di luar Ramadan biasa disebut tahajud, silahkan sebut di dalam Ramadan juga tahajud. Karena memang tidak tidur. Itu nama-nama itu dari mana? Dari ulama fikih. Dalilnya, Ramadan dengan luar Ramadan itu-itu juga. Tidak membedakan nama. Nah kemudian Rasulullah dinyatakan oleh Siti Aisyah tidak biasa lebih dari sebelas. Artinya apa? Yang semalam suntuk itu tidak lebih dari sebelas juga. Iya. Sepuluh jam, sebelas rakaat juga. Iya. Tidak biasa lebih kalibatnya juga. Jadi kalau tidak biasa lebih, biasa kurang. Artinya semakin sedikit jumlah rokaat, semakin lambat berdirinya. Atau dibalik, semakin lama berdirinya, semakin sedikit jumlah rokaatnya. Apabila pendek-pendek satu rokaatnya, otomatis jumlahnya banyak. Dan paling banyak sebelas artinya apa? Betapa lamanya Rasul berdiri untuk sholat Cuma sayangnya oleh kebanyakan orang angka sebelas itu dipakai ketetapan angka rokaat. Bukan dipakai ketetapan kejelasan kaifiat atau kualitas. Sehingga akhirnya yang lebih dari sebelas dianggap melanggar. Padahal mau yang sebelas ataupun yang dua puluh tiga prakteknya sebentar-sebentar juga. Kalau mau ikut Rasul segala-galanya, silahkan dengan berdiri yang lama satu rokaatnya. Saking lamanya, walaupun sampai satu malam, angka rokaatnya tidak lebih dari sebelas. Itu saking lamanya. Terus kalau dikatakan tidak lebih, kalau kurang, berapa rokaat? Bayangkan saja pengalaman Hudzaifah. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam malailatan al-baqarah, البقرة قلت يركع عند المئة ثم مضى قلت يركع عندها mada al الحديثة Hadisnya panjang menyebutkan bahwa Hudzaifah pengalaman bersama Rasulullah melaksanakan solat tahajud berjamaah kepada Rasul. Kata Hudzaifah seusai surat Al-Fatihah dibaca pada rakaat yang pertama dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah. Aku punya anggapan nanti pada ayat ke-100 akan ruku. Ternyata setelahnya dibaca ayat ke-100 tidak ruku juga. Dilanjutkan. Aku punya dugaan nanti pada akhir surat Al-Baqarah akan ruku. Maka dibacalah akhir Al-Baqarah. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ditunggu-tunggu ruku ternyata enggak juga. Dilanjutkan lagi dengan surat berikutnya. Sampai tiga surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa untuk satu rakaat Lima juz lebih. Mungkinkah satu malamnya sebelas rakaat kalau satu rakaatnya lima juz? Enggak mungkin. Itulah makna makana yazidu tidak biasa lebih. Artinya biasa kurang. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas sekarang. Bukan lagi berbincang-bincang kuantitas. Kalau begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan surat malamnya 23, Ali bin Abi Thalib 39 bahkan terkadang 41. Apakah tidak ikut sunnah Rasul? Ini yang sering menjadi masalah sebetulnya. Yang tidak ikut sunnah Rasul bukan memperhatikan angka, tapi yang ngebut itu yang tidak ikut sunnah Rasul. Yang tidak santai, yang tidak rileks itu yang tidak ikut sunnah Rasul. Kalau umpamanya mencapai 23 atau 41 atau berapa, tetapi dilaksanakan dengan rileks, dengan santai, dengan khusyuk. Itu semuanya mengikuti sunnah Rasul. Apa yang diikuti Rasul? Yang diikuti Rasul adalah khusyuknya. Untuk angka, Rasul tidak tetap. Tidak tetap angkanya berapa rokaat. Makanya penulis kitab Nailul Autor menyatakan. Dalam juz 3 halaman 53 Inna salawat al-musamma tarawih bi suarin mahsusah wa bi adadin muayyan lam yarid biha sunnah. Kata penulis kitab Nailul Autar, Nailul Autar, salat yang biasa disebut tarawih dengan surat ditentukan dan angka ditentukan itu bukan dari sunnah Rasul. Harus surat ini, harus angkanya sekian. Itu bukan ajaran dari Rasul. Penentuan surat dan penentuan angka itu. Sebab Rasul sendiri tidak tetap angka rokaat beliau itu. Dan sahabat yang menyebutkan tentang sebelas itu adalah Aisyah ketika ditanya oleh Abu Salamah, kaifa, bagaimana? Bukan kam kanat salatu Rasul. Oleh karena itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu bila memang sudah terbiasa ikut di masjid 11 rakaat dalam jangka waktu setengah jam berpikir baru setengah jam saya selat malam. Waktu masih panjang. Ah, lanjutkan di rumah, silahkan. Jangan ragu-ragu. Barangkali kalau di rumah karena sendirian, satu rokaat satu juz upamanya kan Dua rakaat dua juz lah gitu. Dicoba. Dipersilahkan. Tidak ada masalah. Tapi kan udah ditutup oleh witir. Ditutup oleh witir maksudnya apa? Kalimat hadis ij'alu akhir salatikum billaili witrun. Tidak ada istilah ditutup. Jadikan akhir salatmu di malam hari ganjil. Bila sebelas tambah dua akhirnya ganjil apa enggak? Ganjil juga. 13 tambah lagi 2 jadi 15 berakhir dengan ganjil juga kan? Dan ya, itulah praktik Rasul dan sahabat biasa. Abu Hurairah menyatakan, "Ausani khalili bithalas." Rasulullah memberi wasiat padaku tiga hal. Pertama, rakaatan, rokatai duha, dua rakaat salat duha jangan ditinggal kata Rasul kepada Abu Hurairah. Kedua, saum tiga hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan witir qabla naum. Artinya jangan sampai kita ketiduran tanpa witir. Tapi kalau memang selalu bangun di akhir malam, di tengah malam, asalnya nanti aja ah ganjilnya silahkan. Dan itu kebiasaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ditanya, kapan kamu witirkan wahai Umar? Oh saya nanti aja di akhir malam. Abu Bakar, saya eh, di awal malam. Rasulullah menyanjung dua-duanya. Abu Bakar dipandang sebagai orang yang sangat hati-hati. Takut ketiduran, tidak sempat sholat ganjil. Umar dinyatakan sebagai orang yang penuh semangat. Aku nggak boleh tidak bangun. Harus selalu bangun. Itu untuk Umar bin Khattab. Saya lanjutkan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di malam dan baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan selalu lama berdirinya. Kata Hudzaifah, satu rakaat saja bisa sampai tiga surat. Paling tid, paling juga kalau lima juz satu rakaatnya mungkin cuma cukup untuk tiga rakaat. Gak mungkin sampai sebelas rakaat. Kalau satu rakaatnya lima juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa itu bisa lima juz lebih itu. Dan eh, Al-Bukhari yang kita kenal sebagai ahli hadis dan juga yang meriwayatkan tentang beberapa hadis mengenai sholat malam termasuk yang diriwayatkan dari Aisyah mengenai sebelas tadi Al-Bukhari memasuki awal Ramadan dalam riwayat hidup beliau disebutkan beliau masuk masjid jamaah sudah menunggu ingin jadi ingin bermakmum kepada Al-Bukhari Imam Bukhari melihat jemaah demikian banyak, wah saya nggak bisa lama-lama nih berdirinya. Kasihan kalau ada orang yang tidak kuat berdiri lama. Akhirnya beliau mengambil kebijakan satu rokaatnya hanya cukup untuk 20 ayat saja. 20 ayat lama enggak? <laughs> Nah, 20 ayat kalau surat Al-Baqarah dari mulai alif lam mim sampai Eh, ya ayuhan nasu budrabbakum. Jadi du, sat, eh, apa, dua halaman setengah. Itulah untuk satu rakaat terpendek Imam Bukhari. Karena jamaahnya banyak. Berapa rokaat? Tidak disebutkan berapa rokaatnya, cuma rata-rata dengan 20 ayat per rokaat itu beliau menyelesaikan per malam minimal 10 juz terkadang mencapai 15 juz. Nah, kalau 10 juz, satu Quran 6000 ayat, 10 juz berarti kira-kira 2000 ayat. Kalau 2000 ayat, satu rakaatnya 20. Nah, urusan angka rakaat ternyata Imam Bukhari sendiri bukan memahami angka, tapi memahami kualitas. Makanya sekarang kita alihkanlah gitu. Jangan lagi berebut angka. Berebut kualitas saja. Tidak angka rokaat yang kita rebutkan, tapi kualitas. Tentu berebut, berkompetisi mencapai kualitas. Dan hanya Allah yang maha tahu siapa yang paling berkualitas. Di daerah saya dulu ada dua masjid, yang satu sebelas, yang satu dua puluh tiga. Jamaah ada yang memburuk 23, ada yang memburuk yang 11. Kata yang 11, kenapa kamu ke sana? Yuk ke sini yang 11. Lebih cepat katanya. Kata yang 23, eh kamu nggak tahu. Biar aku yang 23 nantilah lihat siapa yang lebih duluan pulang. Dan memang terbukti yang 23 ternyata lebih cepat selesainya. Habis baca surat Al-Fatihah saja satu nafas. Kapan dapat dinikmati kalau seperti itu? Bagaimana disebut tarwih? Tarwih itu rileks, santai. Dan Rasul menyatakan, Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Sholat itu sebagai istirahat. Wajar kalau yang kayak tadi pulang ke rumah, duh capek euy tas sholat. Aneh. Habis istirahat capek. Rasul menyebut sholat itu sebagai istirahat. Nikmat. Bagaimana dapat dinikmati sebagai istirahat waktu sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wudhu yang betul-betul mencapai kesempurnaan sehingga bersih beliau dari berbagai noda. Sebab wudhu adalah toharoh, kesucian, bukan kebersihan. Suci batin, bersih lahir. Wudhu membersihkan lahir dan mencuci batin. Dengan membersihkan wajah dengan air ketika itu juga langsung menjiwai makna ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah ayat menjelaskan nanti pada hari kiamat wajah manusia ada yang berseri, bersih, putih, bercahaya mereka lah yang akan bertemu dengan Allah Segolongan yang lain, hitam pekat, penuh dengan debu, murung, penuh rasa takut. Itulah yang memang mengkufur akan nikmat waktu di waktu di dunia. Terbayang ayat tersebut dijiwai. Ketika itu juga waktu wudhu langsung pucat wajahnya. Takut tidak mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah di akhir. Ketika membasuh tangan, terbayang makna yang terkandung dalam Al-Quran فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Orang akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan itulah orang yang selamat. Dengan tangan kiri itulah yang celaka. Ngeri. Kalau sekiranya mendapatkan catatan dari tangan kiri. <clears throat> Maka sewaktu berwudu menjerit kepada Allah. Sambil membersihkan tangan kanan. Ya Allah jangan kau berikan kepada aku dengan, dengan tangan kiri. Berikan amal catatanku ke, dari sebelah kanan. Demikianlah sewaktu membasuh tangan tersebut. Itulah wudhu yang betul-betul meraih kesucian. Ketika Rasulullah kedatangan sahabat selesai sholat dan membaca salam, Rasul setelah menjawab salam bersabda, Salih, inna kalam tersalih. Ayo kamu sholat. Kamu kan belum sholat. Sahabat baru selesai sholat dibilang belum sholat. Ah nggak usah nanya. Apa susahnya sih sholat aja. Sholatlah dia. Setelah selesai sholat menghadap lagi kepada Rasulullah. Rasul bersabda dengan kalimat yang sama. Salli inna kalam tu salli. Ayo kamu sholat. Kamu belum sholat. Sahabat nggak lama berpikir sholat lagi saja. Untuk ketiga kalinya dibilang sali inna kalam tu sali sholatlah kamu kamu belum sholat mulai si sahabat berpikir ya begitu? Saya harus nanya nih, apa salah saya nih? Maka langsung berkata, nih ya Rasulullah. Ajari aku ya Rasulullah salat. Maka Rasul bersabda, kalau kamu mau salat, asbiril wudu. Perbaiki wudu kamu. Itu diantaranya. Kemudian setelahnya kau perbaiki wudu, semestaqbil qiblah, menghadap ke kiblat, takbir, baca ayat Al-Quran, Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah kamu sampai engkau tenteram dalam keadaan ruku. Sampai engkau tumak dalam keadaan ruku. Sekian banyak problem dengan ruku menghadap kepada Allah terlihat solusinya. Sekian banyak masalah dengan ruku kepada Allah yakin saya harus mampu melaksanakannya, menghadapinya dengan penuh harap kepada zat yang maha suci subhana. Siapa yang maha suci? Rabbi. Kenapa hanya kepada dia meminta? Sebab dialah al-azim yang maha agung. Semuanya di bawah, semuanya hina, semuanya rendah. Al-azim. Dengan dipatahkan badan kita. Merendahkan serendah-rendahnya ke hadapan Allah. Setelahnya ruku. Mendapatkan bekal yakin. Maka dia punya semangat. Berdiri. Menyatakan siap. Melaksanakan semua tugas ya Allah. Makanya hadis menyatakan kemudian berilah kamu sampai berdiri tegak hatta tasiba. Al-qiyam sampai tegak berdiri. Kemudian sujudlah kamu masjid hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai kau tenteram dalam keadaan sujud. Tumak ninah engkau, bukan sujudnya yang tumak ninah ya. nya yang tumak ninah. Cuma sering dipahami dalam bahasan fikih kan enggak begitu. Tumak ninah itu cuma sebatas gerakan fisik. Padahal yang maksud dengan tumak ninah kata hadis hatta tatmainah sampai engkau tumak ninah, sampai engkau tentram dalam keadaan rakian sajidan. Jadi dipersempit kalau pemanya makna tumak ninah itu cuma sekedar sebatas gerakan. Sebab bagaimana saya bisa tumak ninah ruku dan sujud kalau saya sholat sambil berbaring karena sakit. Gimana tuh maninah ruku dan sujudnya tuh? Kalau makna tuh manina pada gerakan. Maka yang dimaksud dengan tuh bukan gerakan. Tapi dirimu. Meliputi tuh kalbu, kolbu, pikiran, fisik, perasaan, semuanya. Jadi tingkatkan kualitas ibadah ya dengan memperhatikan bagaimana Rasul salat Dinyatakan dalam hadis salat sebagai istirahah. Dalam hadis lain sebutkan qurratu aini fis salat Rasul menegaskan hubbiba ilayya minad dunya an nisa wa tiba qurratu aini fis Aku diberi nikmat cinta oleh Allah kepada urusan dunia ini, kepada istri dan kepada wangi-wangian, tetapi kenikmatan hidupku ku terima, ku nikmati pada waktu salat bukan perhiasan, bukan pasangan hidup, bukan wangi-wangian yang membuat tentram, tapi salat. Salat yang benar menurut Al-Qur'an adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana tentang syarat dan rukun? Itu adalah usaha para ulama untuk mengantarkan umat supaya meraih benarnya sholat. Baru metode. Oleh karena itu tidak perlu pusing-pusing kalau kita menemukan kata si A rukun salat ada 13, kata si B pemahamannya ada 12, kata si C ada 13. Enggak apa-apalah yang penting prakteknya ikuti contoh Rasul. Wudu kata si A 4 rukunnya, kata si B 5, kata si C 6. Enggak masalah. Sebab so, itu adalah ijtihadi. Tapi bagaimana praktek wudu yang benar yaitu gerakan demi gerakan betul-betul dijadikan sebagai langkah untuk membersihkan diri, mencuci jiwa, membersihkan hati dari berbagai noda dan dosa. Itu yang sangat penting buat kita tingkatkan saat ini. Kembali kepada doa tadi. Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah curahkan barokah kepada kami pada bulan Rajab dan Syaban dan izinkan kami untuk dapat bertemu lagi dengan Ramadan. Maknanya apa? Barokah itu apa? Barokah sering dimaknaan masalah harta. Apa katanya kata orang Sunda? Saeutik mahi loba nyesa. Itu disebut barokah. Eh, bukan urusan materi barokah. Urusan nilai. Ulama menyebutkan barokah itu ziyadatul khairi alal khair tambahan khair atas khair yang ada. Apa itu khair? Baik menurut Allah, menurut Al-Quran, menurut Sunnah, menurut kaum mukminin, menurut akal yang sehat, menurut jiwa yang beriman, itulah baik yang disebut dengan khair. Kalau kerapihan, kebersihan, baik juga. Tapi yang biasa digunakan untuk kebersihan, kerapihan, kedisiplinan, dalam bahasa Quran, bahasa hadisnya disebut ma'ruf Ma'ruf artinya dikenal oleh semua orang ini baik. Semua orang mengenal itu ma'ruf. Makanya untuk ma'ruf, Al-Quran menyuruh murun suruh saja. Tanpa dikasih contoh juga orang ngerti kok. Hei, pakai baju yang bagus ya. Iya, itu ma'ruf tuh. Kamu harus disiplin ya, itu ma'ruf. Tanpa dikasih contoh orang ngerti, memang itu adalah bagus, perlu. Tapi kalau al-khair Salat, saum, zakat, umroh. Ya, saya khususkan kepada jamaah yang mau umroh. Selamat untuk menikmati sujud di tempat sujud Rasul. Menikmati ruku di tempat ruku Rasul. Dan membaca Al-Quran di tempat para sahabat belajar Quran kepada Rasul. Selamat untuk berdoa di tempat Rasulullah menangis bersama para sahabat. Semoga dinikmati, dijiwai. Sebab kalau tidak kita menjiwainya, boleh jadi tidak ada perbedaan antara ibadah di Masjid Haram dengan di Masjid di Darul Ihsan. Darul Ihsan itu ya. Iya. Boleh jadi nggak ada perbedaan gitu. Jauh-jauh kita ke sana kalau tidak penambahan kekhusyuan. Sayang sekali. Untuk supaya meraih nikmat kekhusyuan, tentu tanamkan ke dalam hati masing-masing saya ini sujud di tempat sujudnya Rasul. Sahabat. Para ahli ibadah. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Bahkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Sujud di sana. Saya waktu pertama-tama kali gitu, memasuki Masjid Nabawi betul-betul berupaya membayangkan oh mungkin di sini Rasul membina para sahabat Ketika itu pula menjerit kepada Allah, Ya Allah, aku menempati tempat sahabat Rasulmu. Ya, ya Allah, aku pertemukan di akhirat dengan sahabat Rasulmu. Di sini aku mendapatkan izin engkau mendapatkan nikmat ruku dan sujud di tempat Rasul. Ya Allah, izinkan di akhirat bertemu dengan Rasulmu. Yang tentunya bila dijiwai, dinikmati akan membekas sepulangnya dari sana sampai pulang lagi ke tanah air pengaruhnya sangat berbeda. Tampilannya pun berubah. Ibadahnya pun akan semakin khusyuk setelahnya pulang dari sana. Ya, mudah-mudahan para jamaah yang akan berangkat umrah betul-betul sejak berangkat sampai pulang dan tentunya sejak sekarang meningkatkan kualitas ibadah terus-terusan setiap saat sebab kalaupun sudah tersedia dana akan berangkat ke sana dan sudah dipersiapkan kesehatan seoptimal mungkin. Sebagaimana Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Tapi kan tak seorang pun dapat mengetahui dan punya jaminan kalau dirinya akan hidup sampai besok. Apalagi sampai Ramadan, apalagi sampai berangkat ke tanah suci. Sama sekali kita tidak punya jaminan dapat hidup sampai sejauh itu. Oleh karena itu maka bukti kita ingin meningkatkan kualitas ibadah pada bulan Ramadan, bukti para jamaah umrah ingin mendapatkan nikmat khusyuk di Masjidil Haram, Makkah dan Nabawi, maka dibuktikan sejak sekarang. Sebab tidak tahu akan sampai ataukah tidak ke sana. Sudah banyak bukti-bukti yang patut kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang meninggal dalam kondisi sehat dokter merawat pasien, ternyata pasien tidak meninggal waktu itu, dokternya yang meninggal. Saya masih ingat punya jamaah umroh, jamaah haji bahkan. Waktu saya bimbing haji tahun berapa ya? Tahun 97 kalau nggak salah. Memang ada orang tua dia sama pensiunan Telkom juga. <laughs> tapi tidak dihubungkan dengan Telkom ini ya <laughs> enggak. Ah, pensiunan Telkom, saya bimbing haji, sepulangnya haji, ya saya sering komunikasi sampai saya dengar beliau sakit, maka beliau dirawat di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit saya nengok ke rumahnya. Sangat mengagetkan. Yang merawat dia adalah adiknya. Dan dia pulang ke rumah keluarga beliau susah ditanya. Susah ngejawab soalnya. Ada apa? Sampai si bapak ini mendesak kepada istrinya, "Ma, jangan ragu-ragu sampaikan kepada bapak apa yang terjadi. Bapak kok yakin apapun yang terjadi adalah Allah yang menentukan? Kenapa kau ragu-ragu mau menyampaikan apa tentang penyakit bapak?" "Bukan, Pak, bukan tentang bapak." "Ya apa?" "Adik bapak yang merawat kemarin." "Kenapa?" dia sudah meninggal. Subhanallah. Adiknya yang merawat dia ternyata meninggal. Jadi ini juga sangat penting bagi kita. Bukan nakut-nakutin, tapi mengingat. <laughs> Takut mati tidak punya arti, tapi ingat mati itulah yang harus kita miliki setiap saat. Ingat mati bukan takut mati. Rasul bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Bukan, bukan aksiru min makhafatil lazat. Bukan. Sering-sering ingat kepada mati. Bukan sering-sering takut mati. ada artinya takut mati. Sampai doa saja tidak ada kan doa memohon kepada Allah untuk tidak mati. Nggak ya? Iya. Doa yang paling sering dibaca. Yang disebut dengan doa sapu jagat. Itu permohonan dunia. Satu, permohonan akhirat. Dua, di dunia mohon hasanah di akhirat mohon hasanah dan selamat. Kenapa di dunia kok tidak mohon selamat? Habis selamat dari dunia apa? Apa yang paling takut di dunia selain dari mati? Gak ada. Makanya doanya juga Ya Allah berikan kepada kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah dan selamatkan di akhirat dari api neraka. Jadi hanya mencari yang diharapkan. Tidak menghindar dari yang ditakuti untuk di dunia. Untuk di akhirat mencari yang diharapkan dan juga gak menghindar dari yang ditakuti untuk di akhirat. Sungguh ingin panjang gitu lah bincang-bincang ini persiapan Ramadan paling tidak mengingatkan saya membekali diri kalau sudah diomongkan gitu saya ingat kepada apa yang saya omongkan jangan sampai pemanya menyepelekan Kalaupun tidak mampu melaksanakan semua yang saya katakan, paling tidak ada upaya melaksanakan sebahagian yang saya katakan. <laughs> Paling tidak begitu. Sebab ya, tidak semua yang harus saya katakan harus saya laksanakan. Kalau memang yang wajib harus. Tidak dosa. Tapi kalau yang tidak mencapai wajib, ya sesuaikan dengan kemampuan. Hadirin hamba-hamba Allah, waktu juga yang membatasi kita. Kita akhiri sampai di sini, insya Allah lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Oh, waktu lagi untuk bertemu mari kita akhiri dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ولنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول أجمعين اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عالم الغيب والشهادة يا قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Ya Allah, Tuhan kami, Engkau ciptakan kami sebagai manusia yang diperintah untuk selalu ibadah padamu. Engkau berikan kepada kami bekal ibadah yang cukup dan lengkap. Dan engkau maha mengetahui bagaimana kami memanfaatkan bekal ini. Sungguh banyak ya Allah bekal ibadah kami gunakan untuk maksiat ya Allah sungguh banyak kenikmatan yang engkau curahkan kepada kami agar kami tunduk padamu malah membuat kami dekat dengan setan ya Allah ilahana ya Tuhan kami bersihkan kalbu kami ya Allah dari kecenderungan kepada kemaksiatan bersihkan kalbu kami dari sifat nifak, fusuk dan sombong ya Rabbana. Ya Allah ya Tuhan kami. Sungguh kami ingin mensyukuri nikmatmu. Namun belum mampu ya Allah. Kami ingin beribadah dengan benar. Belum mampu ya Allah. Kami ingin khusyuk setiap rukun dan sujud belum mampu ya Allah ilahana ya Tuhan kami berilah kami nikmat ibadah nikmat khusyuk ya Rabbana ya Tuhan kami Allahumma ya Qadir hanya kepada engkau kami panjatkan puji dan syukur kami hanya mampu bersyukur dengan lidah ya Allah dengan berkata Sementara amal perbuatan kami masih banyak yang berlawanan dengan perintah syukur ya Allah. Allahumma ya Qadir, ampuni dosa kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Limpahkan ya Rabbana rahmatmu kepada kami. Dan juga kepada ayah dan ibu kami. Ayah dan ibu kami engkau maha tahu ya Allah kelakuan mereka di dunia. Sekiranya amal ibadah mereka tidak cukup untuk membawa mereka ke surga ya Allah. Berikan kepada mereka rahmatmu ya Rabbana. Masukkan mereka ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Rahman. Allahumma ya ilahana. Bila sudah tiba saatnya bagi kami untuk bertemu dengan keluarga di akhirat. Pertemukan kami dengan mereka dalam surgamu ya Allah. Kami mohon jangan ada seorang pun dari mereka yang tidak memasuki surgamu ya Rabbana. Allahumma ya ilahana. Jadikan kami dan pasangan hidup kami serta anak-anak kami menjadi hambamu yang taat ya Allah menjadi hambamu yang saleh ya Allah. Engkau maha mengetahui kami lemah, tidak mampu membimbing keluarga. Kami lemah, tidak mampu memberi keteladanan kepada keluarga. Ilahan ayatan kami. Namun demikian kami mohon engkau jadikan semua anggota keluarga kami sebagai hambamu yang saleh ya Allah. Allahumma ya ilahana Engkau maha tahu Ramadan tidak lama lagi akan tiba Dan hanya engkau yang maha tahu Apakah semua kami akan bertemu dengan Ramadan Ya Rabbana ya ilahana Sekiranya engkau masih mengizinkan kami Untuk bertemu dengan Ramadan ini Dan itu yang kami harapkan kami mohon engkau berikan kepada kami nikmat ibadah pada bulan Ramadan. Jadikan kami Allah menjadi sahabat Ramadan ya Allah. Sehingga kami dapat menikmati hidup pada bulan Ramadan. Dengan qiyamul lail. Dengan tilawatil Quran. Dengan zikir. Dengan saum. Dengan amal-amal ibadah lainnya ya Allah. Ya Allah ya ilana. Hanya engkau yang maha tahu siapa di antara kami yang akan engkau panggil sebelum Ramadan tiba. Ilahana ya Qadir. Sekiranya aja tidak lama lagi akan menjemput kami. Kami mohon ya Allah. Jangan engkau pisahkan kami dari ahli ibadah pada bulan Ramadan di akhirat nanti. Pertemukan kami ya Allah dengan ahli saum. Di akhirat nanti ya Allah. Pertemukan kami dengan ahli zakat. Ahli qiyamul lail dan ahli Al-Quran. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim. barik lana wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين demikian yang dapat disampaikan kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.